Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Dan pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pengajian dari kitab yaitu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dan kita telah sampai pada bab yang kelima bab tafsir tauhid wa syahadatu alla, wa syahadati Allah ilaha illallah yaitu bab tentang tafsiran makna tauhid dan makna syahadah Allah ilaha illallah Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu telah kita bahas tentang makna dari tauhid dan juga telah kita bahas tentang makna la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan pemahaman sebagian orang yang menyatakan la ilaha illallah artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran seperti ini bahwasanya la ilaha illallah artinya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang beri rizki kecuali Allah adalah tafsiran yang kurang, tafsiran yang tidak sempurna. Kenapa? Karena mereka orang-orang musyrikin Arab setelah kita mempelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mengamati dalil-dalil dalam Al-Qur'an sangat jelas bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kepada orang musyrikin Arab, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Maka sungguh-sungguh benar-benar mereka akan mengatakan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwasanya mereka mengakui Allah adalah Maha Pencipta. Bahkan bukan cuma itu, kaum musyrikin Arab bukan hanya mengakui Allah pencipta, bahkan mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk ibadah di antaranya mereka ya ya memberikan ya hasil sebagian panen mereka kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi mereka berbuat kesyirikan selain mereka berikan kepada Allah mereka juga berikan kepada sembahan-sembahan mereka di antaranya misalnya mereka juga melaksanakan ibadah haji ya. sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim tatkala mereka berhaji kaum musyrikin Arab maka mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik labbaik la syarika laka labbaik yang artinya ya Allah kami penuhi panggilanmu ya Allah ya Allah tidak ada syarikat bagimu hanya saja mereka tambah talbiyah mereka illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak kecuali syarikat yang kau izinkan ya Allah syarikat yang kau kuasai dan dia tidak menguasai apa-apa oleh karenanya telah kita jelaskan berulang-ulang bahwasanya kaum musyrikin Arab tidaklah mereka menyembah patung-patung kecuali patung-patung tersebut hanyalah simbol dari orang-orang soleh sebagaimana sembahan di antara sembahan mereka adalah Lata. Yang kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, Lata itu adalah rajulan saleh, kana yalitu sawiqalil hujjaj. Dahulu dia membuat makanan dan dia bagi-bagikan kepada para jemaah haji. Tatkala dia meninggal dunia, maka dibangun di atas kuburannya patung. Jadilah Lata ini disembah ya, bukan karena patungnya, tetapi patung ini merupakan simbol dari sesuatu, yaitu simbol dari orang soleh. Sebagaimana orang-orang Nasrani yang mereka menyembah patung Isa, bukan patungnya. Ya. Bukan patung yang mereka jadi utamanya, tapi patung itu hanyalah simbol dari Nabi Isa alaihissalam yang mereka sembah. Sebagaimana agama-agama yang lain, kita dapati agama Hindu tatkala mereka menyembah patung-patung, patung itulah bukan yang mereka yakini memberi kemudaratan secara langsung tidak, tapi patung-patung tersebut adalah simbol dari dewa-dewa mereka. Ada dewa ya Brahma, dewa Siwa, dewa yang lainnya, dewa Wisnu. Demikian juga Orang-orang Buddha tatkala mereka menyembah patung Buddha, bukan patung-patung itu ya, bisa mereka mereka tahu patung itu mereka buat sendiri, tapi patung itu merupakan simbol, simbol dari suatu ruh atau suatu dewa ya, mereka sembah adalah Buddha ya. Oleh karenanya ya, tidak masuk akal jika kita meyakini bahwasanya orang-orang Arab dahulu mereka yang membuat patung itu sendiri, terkadang dari batu yang mereka pahat sendiri, terkadang mereka buat patung dari dari uh, kue dari adonan tepung. Kemudian mereka meyakini bahwasanya tepung yang mereka bentuk jadi patung ini adalah pencipta alam semesta. Tidak, mereka tidak sebodoh itu. Apalagi disebutkan bahwasanya sebagian mereka tak tatkala lapar Tuhannya mereka makan. Ya, artinya mereka bisa bikin ganti yang baru hanya sebagai simbol. Jadi bukanlah jangan sampai kita e, merasa betapa bodohnya mereka sehingga mereka membuat patung yang kemudian mereka yakini patung yang saya buat ini yang telah menciptakan saya dan telah menciptakan alam semesta. Mereka tidak demikian. Tapi patung-patung itu hanyalah simbol dari orang-orang soleh. Oleh karenanya, tatkala ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kalian menyembah patung-patung tersebut? Maka mereka menjawab, mana abduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah patung-patung orang soleh ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain kata mereka, Haulai syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tafsiran tauhid yang benar bukanlah tidak ada pencipta selain Allah, bukanlah tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Itu diakui oleh orang musyrikin Arab, diakui. Tapi yang benar makna dari la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha. Kenapa? Karena kalimat ilaha dalam bahasa Arab diambil dari ilaha. Ilaha artinya peribadatan. Dan ilah itu dari wazannya fi'al maknanya maf'ul. Seperti kitab maknanya maktub. Kitab artinya suatu yang ditulis. Demikian juga ilah maknanya ma'lu suatu yang disembah. Kalau kita kembalikan ke, dari segi bahasa artinya la ma'luha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah hanya semata-mata untuk Allah dan kita telah berikrar dalam surat kita, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Ya, kami tidak beribadah kepada selain Allah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, itulah hakikat dari kesyirikan. Karena kesyirikan adalah mengambil syarikat bagi Allah, mengambil tandingan bagi Allah. Bukan artinya syirik, orang tidak beribadah kepada Allah, bukan. Yang namanya syirik yaitu orang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itulah musyrik yang hakiki. Dia mengambil tandingan untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sungguhnya masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menyembah bersama Allah selain Allah. Artinya jangan kalian menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ini namanya syirik. Beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini menyebutkan tentang tafsir tauhid dan syahada la ilaha illallah. Tauhid itulah syahada la ilaha illallah. Ya. Karena dalam sebagian dalam hadis Mu'az yang telah kita sebutkan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az bin Jabal untuk berdakwah ke orang-orang Yahudi, ya, di negeri Yaman, maka Nabi mengatakan, jadikanlah dakwah pertama kali engkau yang dakwahkan adalah syahadah Allah ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyuhidullah sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tauhid itulah syahadah Allah ilaha illallah. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW bertalbiyah waktu haji Nabi SAW mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik ya Allah kami penuhi panggilanmu ya Allah tidak ada syarikat bagimu kata Jabir bin Abdullah falabba bitauhid Nabi SAW bertalbiyah dengan kalimat tauhid jadi kalimat tauhid itu apa yaitu la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah tidak ada syarikat bagi Allah ibadah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada orang yang berkata, sebagian orang karena tidak paham tentang tafsiran tauhid, mereka mengatakan, yang namanya syirik, itu kalau kita menyembah berhala. Kalau kita meyakini Allah Maha Pencipta, apapun yang kita lakukan semua ini hanyalah sebab, maka itu bukan syirik. Yang ini dilakukan, di, di, diserukan oleh sebagian da'i, ya, sebagian orang. Mereka pakai jimat-jimat, kita bilang itu syirik. Nabi SAW mengatakan, Inna ruqa, wa tamaima, wa tiwalata syirkun. Sungguhnya jambi-jambi, jimat-jimat dan pelet syirik kata mereka ini hanya sebab selama kita meyakini Allah yang me memberi pertolongan ini hanya sebab itu tidak tidak syirik. Kalau kita bilang kenapa kamu ya meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia? Kata mereka, Allah telah memberikan kemampuan kepada ya kepada mayat tersebut untuk membantu kita, tapi kita yakin ini hanya sebab yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selalu demikian. Jadi ini salah seperti ini tidak. Ya. Kapan kita menyerahkan ibadah kepada Allah? Orang-orang musyrikin juga demikian. Mereka tidak menyerahkan ibadah mereka kepada patung-patung yang merupakan simbol orang soleh. Ya. Bukan meyakini bahwa orang soleh tersebut mengatur alam semesta tidak. Tapi mereka menyatakan, menyatakan ini adalah sebab untuk mendekat, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ayat yang saya tadi sudah bacakan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tatkala mereka ditanya kenapa kalian menyembah Allah, menyembah patung-patung orang soleh, kata mereka mana abuduhum illa liyukorribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menyangka yang namanya kesyirikan kalau kita hanya menyembah patung ya. Padahal kita tahu bahwasanya namanya kesyirikan adalah menyerahkan kepada ibadah kepada makhluk, siapapun makhluk tersebut baik malaikat, baik jin, baik nabi, baik wali, siapapun makhluk tersebut kalau kita serahkan ibadah kepadanya, maka itu merupakan bentuk kesyirikan. Oleh karenanya, ayat yang dibawakan oleh beliau oleh penulis dalam bab ini akan menjelaskan tentang syubhat kerancuan pemahaman yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57 ulaika alladziina yad'uuna yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaabah inna 'adzaaba rabbika kana mahdzura kata Allah Subhanahu wa taala mereka itu mereka orang-orang yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin jadi orang-orang musyrikin mereka beribadah kepada sekelompok makhluk sekelompok makhluk ini yang disembah oleh orang-orang musyrikin, mereka ini sendiri ternyata mencari al-wasilah kepada Allah. Al-wasilah artinya kedekatan. Nanti kita akan bacakan tafsiran para salaf. Dan mereka ini berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Mana di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatahu dan mereka mengharapkan rahmat Allah wa yakhafuna adzabah dan mereka takut dengan azab Allah. Jadi dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya di antara sesembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin adalah orang-orang soleh. Yang mereka juga berusaha mendekatkan diri mereka kepada Allah, mereka mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disangka bahwa yang disembah hanyalah patung-patung, tidak. Bahkan kita tahu di antara yang disembah adalah Nabi Isa orang soleh, di antaranya para malaikat, di antaranya Uzair yang mencatat Taurat, orang-orang soleh. Jadi jangan disangka namanya musyrik kalau hanya menyembah patung, tidak menyembah orang soleh, menyenangkan ibadah kepada orang soleh itu juga merupakan kesyirikan. Buktinya ayat yang Allah bawakan ini. Kita bacakan sebagian tafsiran para salaf ya. Di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, "Kana ahlu syirik yaqulun na'budul malaikata wal masiha wa uzairan." Mereka kaum musyrikin Arab dahulu mereka mengatakan kami beribadah kepada malaikat dan kami beribadah kepada Nabi Isa dan kami beribadah musyrikin seluruhnya, musyrikin Arab dan yang lainnya. Ada yang mengatakan kami beribadah kepada malaikat, ada yang mengatakan kami beribadah kepada Al-Masih Isa bin Maryam dan ada yang mengatakan kami beribadah kepada Uzair. Wa humul ladina yad'una yakni al-malaikata wal masiha wa Uzairan. Dan mereka inilah yang disembah malaikat, Uzair dan Nabi Isa yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara mereka diibadahi, sementara mereka sendiri sedang sibuk untuk bisa dekat kepada Allah. Ternyata ada orang-orang yang beribadah kepada kepada mereka. Demikian juga Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tatkala menafsirkan ayat ini. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Nasun minal jinni kanu ya'buduna kanu yu'baduna fa aslamu." Ini ayat ini turun kata Ibnu Mas'ud tentang kisah sekelompok jin ada sekelompok jin, dulunya jin ini nakal gitu Jinnya ini sesat. Disembah oleh manusia. Jin kafir, jin musyrik. Ternyata disembah oleh sekelompok manusia. Ternyata jin yang musyrik ini masuk Islam. <clears throat> yang disembah ini masuk Islam dan dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Namun manusia-manusia tetap menyembah mereka. Mereka tidak tahu bahwasanya jin yang mereka sembah telah masuk Islam dan berusaha mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tafsiran dari Ibnu Mas'ud. Kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni fa aslamal jinnu wa tamassaka haula'i bidinihim. Sebagian kelompok dari jin disembah oleh sebagian kelompok dari manusia, ternyata jin yang disembah ini, sekelompok jin yang disembah ini masuk Islam. Dan manusia yang musyrik ini tetap berpegang dan menyangka jin yang mereka sembah masih sesat dan mereka terus berada dalam kesyirikan. <clears throat> Ini diantara tafsiran para para salaf. Oleh karenanya kalau kita perhatikan tafsiran para salaf tentang ayat ini, silakan Bapak-bapak bisa buka tafsir Ibnu Kathir yang paling sederhana yang beredar di tanah air kita dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau ingin yang lebih semangat lagi silakan buka tafsir At-Tabari. Karena tafsir At-Tabari membawakan riwayat-riwayat yang banyak dari para sahabat tentang tafsiran tafsiran mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, baik dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, menyiri kalangan tabi'in, ya, baik Mujahid, Qatada dan yang lainnya disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirannya sehingga kita bisa melihat bagaimana tafsiran yang benar. Tafsiran yang benar tentang ayat ini. Ternyata kalau kita perhatikan Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari menyatakan sebab turunnya ayat ini <clears throat> adalah kisah tentang sekelompok jin yang disembah oleh sekelompok manusia. Ternyata jin ini masuk Islam. Setelah jin ini masuk Islam, yang manusia tetap aja melakukan kesyirikan dan jin ini mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dalam tafsiran Ibnu Abbas disebutkan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah malaikat, kemudian apa? Jin, eh, malaikat, kemudian Isa dan Uzair. Kedua tafsir ini tidak ada pertentangan. Meskipun sebab nuzulnya ayat ini berkaitan dengan jin, tetapi kalau kita perhatikan dari keumuman lafal, Allah mengatakan ulaikal ladzina yad'una. Dan kita tahu bahwasanya alladzina di sini adalah isi mausul dalam kaidah usul fikih memberikan keumuman. Artinya mereka-mereka ini yang disembah. Ya, orang-orang soleh maksudnya mereka sendiri yang disembah ini ternyata berusaha beribadah kepada Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang peribadatan-peribadatan kepada orang-orang soleh. Contohnya seperti peribadatan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya. peribadatan kepada Nabi Isa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa idz qala Allahu ya Isa, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Tatkala Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau telah memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan, dua Tuhan selain Allah?" Nabi Isa mengingkari. Berarti ada yang menyembah Nabi Isa dan benar orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Di antaranya ada yang menyembah malaikat. <clears throat> Seperti di akhir dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an, thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun?" Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka seluruhnya, baik manusia maupun malaikat. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun?" Wahai para malaikat, apakah orang-orang ini dahulu menyembah kalian? Malaikat mengingkari, kata malaikat, "Bal kanu al jin." aktsaruhum bihim mu'minun. Mereka tidak menyembah kami ya Allah, tapi mereka menyembah jin. Kebanyakan mereka menyembah jin. Dan kebanyakan mereka beriman kepada jin. Artinya apa? Kebanyakan orang menyangka menyembah malaikat, ternyata yang mereka sembah jin. Artinya banyak jin yang mengaku-ngaku sebagai malaikat. Sehingga disembah dan disangka oleh orang-orang yang musyrik, mereka menyembah malaikat, ternyata mereka menyembah menyembah jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah." Ternyata mereka yang disembah ini mencari wasilah. Al-wasilah apa tafsirannya? Kalau kita lihat dari tafsiran para salaf, ya, seperti Qatadah, kemudian Ibnu Abbas, al-wasilah artinya kedekatan, kurbah. Al-wasilah artinya apa? kedekatan kurba. Mereka mencari kurba wa zulfa. Mereka berusaha mencari kedekatan kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan, ayyuhum akrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Jadi mereka orang-orang soleh yang disembah ini ternyata sibuk. Berusaha bagaimana di antara mereka bertanafus, berlomba-lomba di antara mereka. Siapa yang paling dekat di antara mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah mengatakan, ayyuhum akrab. Sementara wayarjuna rahmata, sementara mereka sendiri mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzaba, sementara mereka sendiri takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat sesembahan-sembahan yang disembah oleh manusia. Bagaimana kemudian seorang menyembah malaikat sementara malaikat sendiri mencari kedekatan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang kemudian menyembah wali, menyembah nabi sementara nabi dan wali sendiri sibuk berharap agar bisa dekat kepada Allah? Dan mereka sibuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang disembah ternyata sibuk sendiri agar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah Yang kita khawatirkan dari praktek kesyirikan yang ada di sebagian tempat yaitu orang-orang yang mereka menyeru kepada wali-wali Allah atau kepada sebagian sahabat atau kepada sebagian nabi tatkala mereka dalam kondisi genting maka mereka kemudian menyeru nama wali-wali tersebut. Dan saya sering ulang ini merupakan kesyirikan yang nyata. Tatkala seorang di tengah lautan dalam keadaan genting, dalam keadaan terdesak kemudian dia menyeru, "Ya Abdul Qadir Jailani" atau dia menyeru, "Ya fulan", ya. "Ya Sunan fulan". Ya, ini benar-benar merupakan kesyirikan. Kenapa? Karena seorang yang tatkala di tengah lautan atau di tengah hutan dalam keadaan terdesak, kemudian dia minta kepada wali, dia mengatakan Ya Muhammad misalnya atau dia mengatakan Ya Hussein misalnya atau dia mengatakan Ya Abdul Qadir Jailani, Ya Wali Fulan ini benar-benar merupakan kesyirikan. Kenapa? Dia sekarang di tengah hutan. Tatkala dia menyeru nama wali tersebut, wali tersebut sudah meninggal dunia. Dan kita tahu orang yang meninggal dunia tidak bisa apa-apa. Orang meninggal dunia tidak bisa apa-apa. Oleh karenanya, kalau disolat harus disolatkan, dia tidak bisa solat sendiri. Kalau pakai kafan harus dikafankan, tidak bisa pakai baju sendiri. Kalau masuk di liang lahatnya tidak bisa masuk sendiri, harus diangkat untuk dibawa ke liang lahat. Tidak bisa apa-apa dia. Dan Nabi telah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu." Jika telah meninggal anak Adam maka terputus amalannya. Oleh karenanya bahkan para syuhada, syuhada Uhud yang mereka meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat yang masih hidup untuk mendoakan para syuhada Uhud. Mereka butuh doa. Oleh karenanya tatkala dalam perang perang Mu'tah tatkala bendera berpindah dari Zaid bin Harithah kemudian berpindah ke ke <clears throat> Ja'far bin Abi Talib ya, kemudian berpindah kepada uh, Abdullah bin Rawaha ya, baru kemudian terakhir kepada Khalid bin Walid Rasulullah SAW mengatakan tatkala terjadi peperangan tatkala itu kaum muslimin jumlahnya 3000 orang berhadapan dengan orang Romawi berjumlah 200.000 orang ya, 3.000 lawan 200.000 Perbandingan yang mustahil akan tapi kaum muslimin bertahan dalam peperangan. Maka bendera pertama kali dipegang oleh dipegang oleh Zaid bin Harithah, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya faqutila Zaid syahidan, maka Zaid pun meninggal mati syahid. Rasulullah SAW di Madinah tidak ikut perang. Rasulullah SAW ceritakan kepada para sahabat tentang terjadinya perang. Sekarang bendera sedang dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kemudian dia pun meni, di, di, dibunuh akhirnya meninggal dunia. Rasulullah SAW menangis. Kemudian kata Rasulullah SAW mengatakan, Istaghfiru li akhikum. Doakan, berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni Zaid. Mati syahid, namun butuh doa. Kemudian Royah diambil oleh Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Ja'far bin Abi Talib pun meninggal. Rasulullah SAW menangis. Dia kata Rasulullah SAW, Istaghfiru li akhikum. Minta ampun agar Allah beri ampunan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian terakhir Abdullah bin Rawaha. Nabi SAW mengatakan diambil Abdullah bin Rawaha kemudian meninggal dunia. Rasulullah SAW pun menangis. Rasulullah SAW mengatakan istighfiru li akhikum. Mintalah ampunan agar Allah mengampuni Abdullah bin Rawaha. Mereka para syuhada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh untuk kita doakan. Bukan sebaliknya kita datang mengusik mereka, mengganggu mereka, ya, kemudian minta hajat kepada mereka, minta agar mereka berdoa kepada Allah, mengganggu mereka. Oleh kerana ikhwani fillah Allah yakum, tatkala seorang di tengah hutan atau di tengah lautan, kemudian dia mengatakan orang dia menyuruh kepada orang sudah meninggal, ya Husain, ya Ahmad Al-Badawi misalnya, ya Abdul Qadir Jailani. Ini orang-orang soleh semua ini. Husain bin Ali bin Abi Thalib orang soleh. Abdul Qadir Jailani orang ulama besar dari mazhab Hambali orang soleh dan yang lainnya. Ya. Dan masih banyak yang lebih soleh daripada mereka para sahabat Abu Bakar, Umar. Namun orang-orang tidak terbiasa. Mereka menyuruh Abu Bakar jarang. Saya tidak pernah dengar. Yang mereka panggil wali-wali yang jauh di bawah Abu Bakar. Ya. Bahkan Nabi pun tidak mereka panggil terkadang. Jadi kalau orang mau syirik pilih yang canggih lah. <laughs> Kalau mau syirik pilih yang canggih Nabi ya sekalian. Eh, pilih yang rendah-rendah di bawah ini ya gimana buat apa? Hanya minta seperti ini, tatkala dia di tengah hutan, di tengah lautan, dia mengatakan, Ya Abdul Qadir Jailani. Terkumpul padanya tiga bentuk kesyirikan. Yang pertama, dia meyakini Abdul Qadir Jailani ini maha mendengar. Kenapa Abdul Qadir Jailani dikubur di mana? Mungkin di Irak, mungkin di Baghdad, kita nggak tahu. Sementara dia misalnya di Laut Jawa, atau di Laut Madura, atau di Selat Sunda, Kemudian dia mengatakan ya Abdul Qadir. Berarti Abdul Qadir Jailani maha mendengar setiap saat dia seru pasti didengar oleh Abdul Qadir Jailani. Kalau dia tidak punya meyakini, punya keyakinan Abdul Qadir Jailani maha mendengar, ngapain dia teriak Abdul Qadir Jailani? Berarti dia punya keyakinan Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Nabi SAW dia tidak bisa, tidak tidak maha mendengar. Kecuali Allah kasih tahu. Kemudian dia juga meyakini bahwasanya Abdul Qadir Jailani ini Ilmunya juga maha mengetahui segala sesuatu. Setiap gerakan yang ada di atas muka bumi dia tahu. Sehingga tatkala ada seorang manusia di laut Jawa tenggelam dia tahu. Ini kelaziman. Berarti setiap saat dia tahu, bukan hanya jam 7 sampai jam 8 dia mengetahui kondisi dunia. Tidak setiap saat, karena orang bisa jadi celaka kapan-kapan saja. Entah jam 7, entah jam 10, entah jam 12. Begitu dia celaka langsung ya Abdul Qadir Jailani. Nah, ini Berarti Abdul Qadir Jilani As-Sami'ul Adi Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga Maha mampu mengetahui. Seorang ini dalam keadaan terdesak, maka yang selamatkan siapa Abdul Qadir Jilani ini merupakan kesyirikan. Tiga kesyirikan terkumpul pada orang ini. Allah mengatakan amma yujibul mutarra idza da'ah. Siapa yang bisa ya menghilangkan kesulitan orang dalam keadaan terdesak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ulaika alladzina yad'una. Lihat ayat yang kita bacakan. Ya, sebelumnya apa Allah katakan sebelum ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulidu alladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfadh-dhurri ankum wala tahwila." Ini ayat Allah turunkan tentang sesembahan-sembahan yang disembah tapi bukan patung-patung orang soleh yang disembah, malaikat, kemudian jin yang soleh, kemudian Nabi Isa, Uzair, ya. Ini disembah. Kata Allah, "Qulidu alladzina za'amtum min dunillah." Katakanlah kepada mereka, orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, fala yamlikuna kashfa dhurri ankum. Mereka tidak akan mampu untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada diri kalian. Wala tahwila, bahkan tidak bisa merubah sama sekali. Dan kata para ulama, tahwila di sini adalah nakirah, ya, memberikan faedah keumuman. Tidak bisa dia merubah memindahkan suatu kemudaratan ke tempat yang lain, tidak bisa. Semuanya yang melakukannya Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah ikhwani fillah sanallahu iyyakum Tatkala kita sampaikan hal ini, kita bilang, kenapa kalian minta kepada mayat yang sudah mati? Datang kepada mayat di kuburan, kemudian mbah, kemudian ber, berkeluh kesah. Mbah, saya hari ini sulit rezeki saya, mbah. Mbah, anak saya tidak lulus ujian, mbah. <laughs> Mbah ini. <laughs> Mbah yang datang banyak. Antum bayangkan kalau mbahnya saja masih hidup, yang datang 100 orang, mbahnya pusing. Ini datang, ini datang, ini ngeluh, ini ngeluh, ini. Apalagi mbahnya sudah mati. Mbah ini gini, mbah, mbah, subhanallah. Mbah ini waktu masih hidup aja tidak bisa apa-apa, apalagi sudah meninggal dunia. Mbahnya tatkala masih hidup, antum datang, coba mbah, anak saya, saya sudah 10 tahun menikah nggak punya anak. Apakah mbahnya bisa bikin kita punya anak? Dia masih hidup tidak bisa, apalagi sudah meninggal, meninggal dunia. Namun demikianlah syaitan, ya, membisik-bisikan, kemudian orang pun terjerumus dalam kesyirikan tersebut. Tatkala kita nasihati mereka, kita katakan, kenapa kalian menyembah meminta-minta kepada zat yang sudah tidak bisa apa-apa. Memang dia hidup dia hidup. Orang-orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah tapi dalam alam barzakh. Ya. Indallah yurzaqun, mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan mereka kehidupan barzakh, bukan kehidupan nyata seperti ini. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia di alam barzakh. Tidak sebagaimana hidup tatkala beliau sebelum meninggal. Dan ini dipahami benar oleh para sahabat. Oleh karenanya setelah Nabi SAW meninggal terjadi banyak kesulitan. Ada perang di zaman Abu Bakar melawan Musailam Al-Kadzab yang aku sebagai Nabi. Belum jihad-jihad yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala Banyak sahabat terbunuh. Ya. Muncul muncul pemikiran Khawarij, terjadi peperangan. Banyak masalah timbul namun tidak seorang sahabat pun yang datang kepada Nabi melapor, "Ya Nabi, ini bagaimana Nabi?" Sementara sebagian orang meyakini ada Nabi bisa diajak musyawarah setelah meninggal dunia. Ini tidak benar seperti ini. Tidak seorang pun datang di antara mereka. Datangkan kepada saya riwayat yang sahih. Seorang sahabat pun, satu orang sahabat yang begitu banyak problem yang mereka hadapi, datang kepada Nabi berdoa di kuburan Nabi. Tidak ada. Bahkan yang ada hadis yang melarang. Tatkala ada seorang datang masuk di kuburan Nabi SAW alaihi berdoa dalam kuburan Nabi ditegur oleh cucunya Nabi SAW, alaihi wasallam Ali bin Hussein. Ditegur. Kemudian menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna salatakum wa taslimakum yablughuni haitsu kuntum." Salawat kalian dan salam kalian kepada Nabi akan sampai kepada Nabi dimanapun kalian berada. Oleh karenanya, ikhwani fillah azani Allah wa tatkala kita sampaikan hal ini kepada mereka, ada mereka punya syubhat yang sangat besar. Kata mereka, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak, tanah ini pun bisa jadi obat. Tanah yang ada di kuburan bisa jadi obat kalau Allah berkehendak. Justru siapa yang mengingkari kekuasaan Allah, dialah yang musyrik. Demikian perkataan sebagian orang. Kamu tidak meyakini Allah bisa buat tanah ini jadi obat, kamu yang musyrik. Berarti kamu meragukan kekuasaan Allah. Ini dibalik, kita nuduh mereka, ini perbuatan syirik, mereka yang nuduh kita apa? Musyrik. Repot kali ini. Kita bilang kita percaya Allah Maha Kuasa. Jangankan, jangankan apa namanya, pasir. Tai pun kalau Allah kehendaki, kotoran pun kalau kehendaki jadi obat, Allah mampu. Jangankan kita yang masih hidup, yang meninggal pun kalau Allah kehendaki mampu untuk terbang, Allah mampu. Tapi mana dalilnya Allah menghendaki mereka seperti itu? Mana dalilnya? Kalau hanya sekedar mungkin ya mungkin semuanya mungkin. Tapi mana dalilnya bahwasanya pasir yang ada di kuburan diambil kemudian jadi berkah itu mana dalilnya? Kalau sekedar mungkin semua orang bisa mungkin. Tapi tidak ada dalilnya. Malaikat saja, malaikat perhatikan, malaikat saja yang disembah Dianggap syirik oleh Allah dalam Al-Quran. Padahal malaikat diberi kekuatan, kekuasaan oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta. Mengatur, ada malaikat gunung, ada malaikat laut, ada malaikat awan. Namun ingat, tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini yang diberikan hak otonomi oleh Allah tidak ada. Ngatur bebas sendiri tidak ada. Bahkan malaikat yang diberi kekuasaan untuk mengatur gunung mengatur awan semuanya tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia bergerak sendiri. Oleh karena saya sering saya sering ulangi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari Taif, datang malaikat gunung. Katanya Muhammad saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa yang kau kehendaki. Siapa yang utus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja yang memiliki kekuatan kalau kita mengatakan ya Jibril tolonglah hamba tolonglah aku ya Jibril, syirik musyrik dengan kesepakatan para ulama. Sekarang saya tanya sama antum, sama para hadirin. Kalau ada yang berdoa sekarang, dalam keadaan sulit. Malaikat Jibril kuat atau tidak? Kuat. Punya 600 sayap. Kalau dibuka, melebar selebar cakrawala. Kalau kita dalam keadaan terdesak, ya Jibril, tolong tolong saya ya Jibril. Berdoa mendengar menangis-nangis. Jibril, engkau diberi kekuatan oleh Allah ya Jibril. Engkau adalah malaikat yang paling mulia, engkau malaikat yang paling suci, engkau malaikat yang paling dekat dengan Allah. Tolonglah tolonglah saya. Ini syirik. Bagaimana lagi dengan yang diberi daripada Jibril alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam, orang yang sangat soleh. Nabi Isa alaihissalam. Tapi tatkala orang-orang Nasrani minta kepada Nabi Isa, dianggap musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah masalah kesyirikan bukan masalah ringan. Seorang jika terjerumus dalam dosa-dosa selain kesyirikan, masih ringan bagi dia. Bahkan meskipun dia berzina, Allah masih mungkin maafkan dia. Bahkan meskipun dia membunuh orang lain, merampok, masih mungkin dimaafkan. Tapi kalau seorang terjerumus dalam kesyirikan, yang seharusnya ibadah kerendahan doa itu untuk Allah dia serahkan kepada makhluk, Allah tidak akan memaafkan dia kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya seorang tatkala di masjid, masuk masjid, kemudian menangis, ya Allah, mengalirkan air mata dengan penuh pengharapan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Mengangkat tangan kedua tangannya. Memberikan benar-benar kerendahan setelah dia sujud kepada Allah kemudian dia berdoa. Ini ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itulah inti daripada ibadah. Karena pada doa nampak sekali kerendahan seorang. Yang jadi masalah sebagian orang ke masjid tidak bisa nangis ke kuburan nangis-nangis. Ini yang jadi masalah. Di masjid tidak bisa nangis ke kuburan nangis-nangis. Bahkan masjid kalau tidak ada kuburannya tidak ramai. Tapi kalau masjid taruh kuburan ramai orang situ. Bukan karena masjidnya. Tapi karena kuburannya. Padahal Nabi SAW bersabda, La'an Allah. Ya. Al-Yahuda wa Nasara. Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani. Yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih banyak apa yang harus kita pelajari ya. Kita lanjutkan pada ayat berikut yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id qala li abihi wa qaumi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, "Aku berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah." kecuali yang telah menciptakanku karena dia akan beri petunjuk kepadaku. Ayat ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 27. Ini adalah tafsiran daripada la ilaha illallah. Perhatikan. Nabi Ibrahim mengatakan apa kepada kaumnya? Ini bara innani bara'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari seluruh sembahan kalian. Illa alladhi fatarani kecuali yang Allah yang menciptakan aku. Kalau kita berbicara, misalnya kita mengatakan seluruh makanan yang kau, yang kau makan saya tidak suka. Kecuali donat yang kau makan. Saya ulangi sini, saya berkata kepada seorang seluruh makanan yang kalian makan saya tidak suka kecuali donat. Berarti donat ikut dimakan mereka atau tidak? Ikut dimakan mereka. Cuma itu saja yang kita suka, yang lain kita nggak suka. Sama seperti Nabi Ibrahim tatkala mengatakan, saya berlepas diri dari seluruh sembahan kalian kecuali Allah. Di antara mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah, sembahan banyak. Ada yang menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah wali, menyembah batu, menyembah pohon. Tapi tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak basa-basi dalam masalah kesyirikan. Ayahnya pun dia mengatakan saya berlepas diri. Oleh ini kata para ulama di antara syarat tauhid yang benar adalah berlepas diri daripada kesyirikan. Di antara dalilnya adalah ayat ini. Barang siapa yang melakukan ber, beribadah kepada Allah tapi tidak berlepas diri pada kesyirikan, ridho dengan kesyirikan, maka tauhidnya dipertanyakan. Seorang yang menyembah Allah ke masjid rajin ke masjid tapi dia mengatakan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi juga masuk surga. Ya. Jangan sangka Allah hanya menciptakan surga buat kaum muslimin. Di sana juga ada surga buat orang Yahudi dan ada juga surga buat orang-orang Nasrani. Sebagaimana pemahaman orang-orang pluralisme. Ini tidak ada baroah, tidak ada perlepas diri pada kesyirikan. Meskipun dia tidak berbuat, pernah berbuat syirik, tapi kalau punya keyakinan seperti itu, tauhidnya dipertanyakan, Islamnya dipertanyakan. Saya tidak mau beri sajian sajian tidak mau. Saya tidak mau motong kambing atau motong kerbau diserahkan kepada Nyi Roro Kidul, kepada jin-jin. Atau potong kambing kemudian saya serahkan kepada Dewa Gunung. Saya tidak suka seperti itu. Tapi boleh nggak? Ah, tapi tidak apa-apa. Itu terserah mereka masing-masing punya keyakinan. Nggak jadi masalah. Kalau saya, saya tidak mau. Ini tidak boleh seperti ini. Seorang harus mengatakan, Wa ma'ana minal musyrikin. Saya bukan orang-orang musyrik. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Dan tidak ada basa-basi dalam kesyirikan. Oleh kan di antara syarat tauhid adalah berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian ikhwani fillah zani Allah kita sampaikan ayat yang terakhir dari surat At-Taubah firman Allah Subhanahu wa taala tentang peribadatan orang-orang Nasrani kepada pendeta-pendeta mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Wal Masih ibn Maryam yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menjadikan orang-orang alim di antara mereka, ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan juga mereka menjadikan Isa sebagai tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ayat ini tatkala turun ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Dahulu dia adalah seorang Nasrani. Tatkala turun ayat ini, dia heran Allah mengatakan, mereka orang-orang Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan menjadikan ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka Adi bin Hatim tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Lasna na'buduhum. Kami tidak pernah sembah mereka ya Allah, ya Rasulullah. Kau Allah menyatakan kami menjadikan mereka sebagai Tuhan. Kami tidak pernah sujud kepada pendeta kami. Kami tidak pernah ya rukuk kepada ulama kami. Kenapa Allah mengatakan kami menyembah mereka? Menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Nabi SAW menjawab, Alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Bukankah tatkala mereka para ulama, para pendeta ulama orang Nasrani, tatkala mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah maka kalian ikut mengharamkannya. Wa yuhilluna ma harramallahu fatastahillunahu. Dan juga sebaliknya tatkala mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian pun turut ikut menghalalkan. Kultubala kata Adi bin Hatim, demikian kami dahulu waktu masih Nasrani. Kata Nabi saw. alaihi wasallam, "Fatilka ibadatuhum." Itulah ibadah kalian kepada kepada mereka. Dari sini Syekh Muhammad bin Lahab ingin menjelaskan bahwasanya di antara bentuk kesyirikan yaitu seorang mengangkat seorang alim ya dalam penghalalan dan pengharaman. Dia tahu bahwasanya dalam Al-Qur'an ini hukumnya haram. Kemudian tatkala ada seorang alim mengatakan hukumnya halal, maka dia lebih percaya kepada alim tersebut. Atau sebaliknya tatkala dia tahu Allah menghalalkan dalam Al-Qur'an atau Rasulullah SAW menghalalkan dalam hadis, datang seorang pendeta mengatakan ini hukumnya haram, maka dia mengikuti pendeta tersebut. Maka orang seperti ini sama dengan beribadah kepada pendeta tersebut. Kenapa dia merendah? Ibadah dalam bahasa Arab itu diambil dari Zul, Dalam bahasa Arab diambil dari kalimat Zul yaitu merendah. Disertai dengan perendahan, disertai dengan kecintaan. Tidaklah mungkin mereka begitu patuh dan taat kepada pendeta-pendeta mereka kecuali karena ada sikap perendahan dan ada sikap cinta yang berlebihan kepada pendeta-pendeta tersebut. Sehingga akhirnya tatkala para pendeta tersebut menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya menghalalkan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun ikut kepada pendeta-pendeta tersebut. Inilah yang kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan mereka kepada pendeta-pendeta mereka. Dari sini, fani fillah zani Allah ya, Para ulama menyebutkan agar kita tidak salah sangka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada dua bentuk. Masalah taat kepada pendeta atau taat kepada ulama misalnya. Karena di antara kita ada yang taklid buta kepada ulama. Dijelaskan dalil ini haram, Rasulullah mengatakan haram, kata dia tidak, saya percaya kepada seorang ulama itu, perkataan ulama tadi, taklid buta. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa ada dua bentuk. Bentuk pertama yang merupakan kekufuran. Yaitu dia meyakini bahwasanya pendeta ini bisa merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seperti ini merupakan keyakinan kekufuran. Keyakinan kesyirikan. Adapun yang kedua, ya, dia tahu bahwa ini salah, cuma dia karena taklid, ya, dia tahu ini sebenarnya salah, cuma ya karena ada hawa nafsunya, sehingga dia ikut, ya, ikut apa yang dikatakan oleh pendeta, maka orang yang kedua ini tidaklah tidaklah musyrik, hanya dia melakukan dosa dosa besar. Kapan dia menjadi kafir? Tatkala dia meyakini bahwasanya pendeta tersebut atau ulama tersebut bisa merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan barang siapa yang meyakini ada hukum yang lebih hebat daripada hukum Allah, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, hukum Allah maka mereka itu orang-orang kafir di antara penjelasan para ulama yaitu orang-orang yang mengambil hukum daripada hukum selain Allah dan meyakini hukum buatan tersebut setara atau lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia melakukan hukum selain hukum Allah dan dia meyakini hukumnya adalah hukum yang lebih rendah daripada hukum Allah dan dia meyakini dia salah, maka dia tidak sampai pada kekufuran. Sebagaimana kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Kufrun duna kufrin itu kufur kecil, kufur asgar. Dia melakukan dosa besar akan tapi tidak sampai pada derajat kekufuran. Akan tapi barang siapa yang menyangka ada orang yang memiliki hukum ya, sama kekuatannya dengan hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah, inilah orang-orang yang telah melakukan kekufuran. Demikian juga yang meyakini ada orang yang bisa merubah hukum Allah demi kemaslahatan ya, karena perubahan zaman sama ini juga tidak tidak boleh. Sebagaimana orang-orang yang mengingkari misalnya Hukum warisan misalnya ini sering disampaikan oleh sebagian orang-orang, bahkan orang-orang yang dikenal sebagai tokoh agama mengingkari hukum warisan tidak cocok zaman sekarang ini. Diingkari hukum warisan, hukum Allah diprotes. Ini kita khawatirkan -orang seperti ini. Tidak puas dengan hukum Allah sehingga dia buat hukum yang baru. Dia buat hukum yang yang baru. Demikianlah ikhwani fillah zani Allah iyakum para hadirin rahmat subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan dari penjelasan tadi mengenai aliran-aliran agama Islam. Apakah benar ada hadisnya yang 70 terbagi 73 golongan? Yang satu mas, yang lainnya masuk neraka, yang satu masuk surga. Apakah aliran sesat juga termasuk dari syirik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Memang benar bahwasanya ada hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, "Iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah." Waftaraqatin Nasara ala sintaini wa sab'ina firqa. Orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Dan orang-orang Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan memang sampai sekarang mereka masih terpecah-pecah. Ya, saya yang tinggal di Irian saya lihat ada Katolik, ada Pentekosta, ada uh, Protestan, ada apalah macam. Bahkan gereja berdekatan ya. Cuma jarak 30 meter. Saya kemarin terakhir pulang mungkin 50 meter nggak sampai. Sudah ada gereja saingan di antara dua dua gereja. Sampai sekarang masih ada. Kemudian kata Nabi SAW, وَتَفْتَرِكُ وَسَتَفْتَرِكُ هَذِي الْأُمَّةِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبِعِنَ firqa". Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا Semua yang di neraka kecuali satu. Terkali ditanya kepada Nabi SAW, siapakah yang satu itu? Kata Nabi SAW, manhum ala ma'ana alaihi al ashabi. Yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku pada hari ini. Itu yang selamat. Para ulama, ya, banyak jumhur ulama mensahihkan hadis ini. Hadis ini hadis yang sahih. Kalau perkataan para ulama al-hadis, mereka mensahihkan hadis ini. Dan disebutkan oleh para ulama ini di antara mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena benar-benar telah terpecah umat ini sejak zaman dahulu sehingga sebenarnya menyebutkan ada empat utama perpecahan umat ini. Ada namanya Khawarij, ada namanya Syiah, ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Murji'ah. Kemudian berkembang di bawahnya banyak. Ini mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan sudah terpecah-pecah umat ini. Kemudian, apakah kita hukumi mereka masuk neraka? Kita bilang tidak. Ini hanyalah ancaman. Dan susah kita mentakyin, kita menentukan fonis. Ini kelompok termasuk dari 72. Itu bukan perkara yang mudah. Ya. Bukan perkara yang yang mudah. Tetapi kita hanya menjelaskan bahwasanya ya barang siapa yang membuat ya suatu perkumpulan yang tidak di atas jalannya para sahabat, maka dia terancam dengan hadis tersebut. Sebagai contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang orang yang makan harta anak yatim. Allah mengatakan, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, maka dia telah masukkan neraka dalam perutnya. Ini ancaman keras ini. Berarti orang yang makan harta anak yatim pasti masuk neraka. Tidak, ternyata tidak. Namanya orang pasti ditimbang kebaikan dan ini berarti maksiat. Setiap maksiat diancam dengan apa? Neraka. Sama seperti membuat suatu perkumpulan yang tidak di atas jalan yang benar, maka terancam dengan neraka. Oleh karena lebih hati-hati tatkala kita menghukumi perbuatan, bukan suatu kelompok jamaah ini agak sulit. Tapi kalau kita bilang ada suatu kelompok, ya Ustadz yang dia melakukan demikian ini apa hukumnya perbuatannya syirik misalnya, atau perbuatannya keliru. Ada suatu kelompok misalnya yang meyakini Al-Quran telah berubah, kita bilang ini kekufuran. Tapi kalau kelompok ini bagaimana Ustaz kelompok ini? Ini susah seperti ini. Terlebih lagi dalam satu kelompok terkadang bergabung bermacam-macam orang. Oleh karena kita menghukumi biasanya dihukumi oleh para ulama perbuatannya. Kecuali beberapa kelompok tertentu yang sudah jelas disebut oleh para ulama termasuk dari 72 golongan. Yang anehnya, hadis ini disepakati oleh seluruh kelompok-kelompok sesat. Oleh karenanya kelompok sesat dia berdalil dengan hadis ini mengatakan kami yang kamilah yang benar yang lain salah kami yang benar. Kelompok manapun dia berdalil dengan hadis ini. Namun kita alusunah wal jamaah kita mengatakan hadis ini adalah hadis ancaman. Hadis ancaman barang yang melakukan dosa terancam dengan dengan neraka jahanam. Akan tapi memfonis mereka pasti masuk neraka, ini bukan perkara yang mudah. Namanya seorang muslim, betapa banyak orang yang melakukan kesalahan namun tidak keluar dari Islam. Ada orang berzina, ada orang merampok, ada orang membunuh. Ini keluar dari Islam atau tidak? Tidak, masih muslim dia. Tapi dia melakukan dosa-dosa, dosa-dosa besar. Ada orang baik, suka bersodakoh, suka sholat, tapi meyakini ada nabi baru. Keluar dari Islam atau tidak? Keluar dari Islam, mengaku ada nabi, nabi baru. Oleh karenanya, untuk menghukumi orang per orang butuh kita tahu apa yang mereka lakukan. Ada menghukumi kelompok ini seperti ini, kelompok seperti ini masuk neraka, ini tidak tidak mudah. Paling-paling kita hanya mengatakan mereka sesat, mereka salah, mereka keluar dari jalan yang benar. Tapi menghukumi mereka masuk neraka, itu butuh melihat apa yang mereka lakukan. Dan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Intinya kita tidak usah cari-cari mana yang sesat. Cari mana yang benar. Kata Rasulullah SAW, siapa yang benar? Kata Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, Innahu maya ishminkum. Siapa yang hidup di setelahku? Fasayarah tilafan kafirah, Dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama. Bagaimana jalan keluarnya? Kata Nabi SAW, Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Maka wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian dan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara baru dalam agama merupakan bid'ah dan setiap bid'ah merupakan kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Oleh karenanya, kita berusaha tatkala beragama Ambil saja yang sudah ada dari Nabi dan para sahabatnya. Tidak usah kita berkreasi dan berinovasi. Kalau ingin berkreasi dan inovasi masalah dunia silakan. Antum alam bi umuri dunyakum kata Nabi SAW, alaihi wasallam kalian lebih paham tentang masalah dunia kalian. Masalah agama jangan berkreasi. Yang sudah jelas saja tidak bisa kita kerjakan. Buka kitab Riyadu Salihin. Diterjemahkan dua jilid dalam bahasa Indonesia. Terjemahkan itu. Coba dikerjakan itu seluruh dalam Riyadu Salihin. Sampai mampus pun nggak bisa. Bab ini berbakti kepada orang tua, bersodakoh, husnul dhon, kepada Allah Subhanahu wa taala salat malam gimana mengerjakan? Nah, terus ngapain kita bikin cara-cara baru? Kemudian yang kita dapati terkadang sebagian kelompok punya cara baru yang tidak terdapat pada kelompok yang lain. Masing-masing toreko punya ibadah tersendiri yang tidak terdapat pada ibadah kelompok yang lain. Kita bilang, emangnya Islam Allah utus untuk kelompok ini saja? Islamnya untuk seluruh alam semesta. Semua amalan umat Islam sama yang punya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada Islam-Islam yang khusus eksklusif ini, yang lain tidak tahu, dia sendiri yang tahu, ini nggak benar seperti ini. Al-Quran ada, hadis-hadis banyak tersebar. Sudah dicetak dalam buku-buku, tinggal kita baca, tinggal kita belajar. Oleh karenanya dalam masalah yang diantara menyebabkan timbulnya perpecahan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih tadi, Irbad bin Sariyah kata Nabi, fa inna ma ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Sungguhnya hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Kenapa? Kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dalam perkara-perkara agama yang baru dalam agama. Kata Al-Imam Ibnu Malik eh, kata Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah ya yang dulu tinggal di kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i dia mengatakan dalam suatu perkataan yang sangat indah, perkataan yang perlu dicatat dengan tinta emas, kata beliau, "Famalam yakun yauma idin dinan, falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Ini mudah. Kalau ada orang ngajak-ngajak kita melakukan satu ibadah, entah sholat khusus, entah zikir khusus, entah apa, kita bilang, Nabi melakukan enggak? Kalau dia bilang enggak, Abu Bakar melakukan enggak? Enggak Umar, enggak Uthman, enggak Ali, enggak. Kalau mereka enggak, ngapain saya ngerjain? Kalau di zaman Nabi bukan agama, kok sekarang bisa jadi agama? Itu aneh. Apalagi dianggap wajib. Berarti Nabi dulu tidak tahu yang wajib tersebut. Gara-gara kreasi dan inovasi seperti ini, beraneka ragamlah ya, pemikiran dan aliran dan beraneka ragamlah keyakinan dan ya, iktiqadat kaum muslimin. Oleh karenanya jalan keluar adalah kembali kepada apa yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya. Pertanyaan Ustadz, daerah saya ada tempat keramat dan di tempat itu ada rumahnya kecil yang membangun masyarakat setempat yang ditunjuk masyarakat mendirikan bangunan. Seorang bapak apakah seorang bapak, apakah sang anak wajib merobohkan bangunan rumah tersebut? <laughs> Jadi kalau ada rumah keramat, orang kasih sajian situ ya. Jangan kita main hakim sendiri ya. Kita lapor ke ke Departemen Agama, ini ada rumah yang di... Saya rasa mereka paham seperti ini namanya sajian-sajian itu bukan dari Islam. Ada rumah kasih sajian, dibakar menyan di rumah tersebut, nanti datang kemudian berzikir di situ. Ini tidak benar seperti ini. Laporkan, kita tidak boleh main hakim sendiri, kita punya pemerintah, kita punya pihak yang berwajib, kita punya Departemen Agama, kita punya ulama. Sampaikan kepada mereka. Jangan kita merasa, ah mereka tidak akan gubri. Sampaikan saja, itu yang bisa kita lakukan. Sampaikan, kita kumpulkan tanda tangan dari masyarakat, kemudian sampaikan kepada mereka. Semoga mereka perhatikan. Ya. Kalau tidak mereka perhatikan, maka kita nasihati dengan perkataan. Adapun kemudian mengambil cangkul, kemudian mengambil hancurin rumah tersebut, ya ini tidak dibenarkan. Bukan aturan yang diajarkan, karena ini adalah hak pemerintah, hak penguasa. Ada lagi yang bertanya? Jangan dilepas, jangan dilepas. Eh, yang saya tanya, saat e, dari sisi mana selawat nariyah itu dikatakan syirik Ustaz? E, masalah selawat nariyah saya tidak tahu bagaimana lafalnya. Sehingga saya tidak bisa menghukumi. Kalau ada yang bisa mendatangkan lafalnya besok, hafal. Gimana coba salawat? <laughs> Jadi ikhwani fillah para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kalau masalah solawat, solawat ibadah yang sangat mulia. Salawat adalah ibadah yang sangat mulia. Bahkan Allah merintahkan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahkan malaikat salawat kepada Nabi. Inna Allah malaikatahu soluna ala Nabi. Salawat kepada Nabi adalah ibadah yang sangat agung. Tetapi pada dasarnya salawat itu artinya berdoa. Berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita mengatakan alaihi salatu wasallam terkumpulkan dua kalimat salat dan salam. Karena Allah merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Salawatlah dan salamlah. Jadi para ulama mengatakan minimal tercakup dua kalimat, salat dan salam. Oleh karenanya kita dapati kalau tatkala sebagian ulama menulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang penting terkumpul dua kalimat ini. Salawat yang terbaik adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah.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 Kenapa Rasulullah mengatakan, Ya Allah, salawatlah kepada Muhammad sebagaimana kepada Ibrahim. Berarti ada maksud dari kalimat tersebut. Dan ini solawat yang yang terbaik. Sebagian orang membuat solawat-solawat yang berkreasi dalam masalah solawat. Kita mengatakan hukum asalnya boleh, dia hanya sekedar doa. Seorang boleh doa dengan doa apapun. Tapi yang jadi masalah kalau terkadang dalam solawat tersebut mengandung kalimat-kalimat yang kita ragukan. Seperti tadi dalam solat naria, solawat naria, watan halu bihil uqat ya. Terus apa? Watan fariju bihil kurab yang artinya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan hilanglah segala kesulitan. Ini jadi pertanyaan, maksudnya apa ini? Kalimat yang bisa mengandung dua makna. Seakan-akan bisa jadi kalau dimanai dengan kalimat dengan makna yang konotasi, artinya dengan Muhammadlah seluruh kesulitan hilang. Ini tidak boleh kalau seperti ini. Tapi kalau kita maknanya dengan makna denotasi, artinya dengan dakwah Nabi Muhammad. Tapi sulit. Tatkala dalam, dalam salawat ini dia mengatakan watan fariju bihil kurab. Artinya coba siapa yang bisa jelaskan maksud dari Siapa yang hafal salawat ini? Saya rasa di teman-teman yang hadir banyak yang hafal. Saya ingin tahu maksud mereka tatkala mengucapkan salawat ini apa maknanya. Wa tanfariju bihil kurab. Apa artinya? Dengan Muhammad maka hilanglah kesulitan-kesulitan. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Coba saya ingin tahu. Karena saya tidak bisa menghukumi. Kalimatnya mengandung makna yang konotasi dan dinotasi. Itulah kalau zikir-zikir tidak dari Nabi terkadang begitu. Tapi kalau zikir dari Nabi pasti benar. Seperti sholawat fatih yang dibuat oleh Torekot Tijaniyah. Salawat Fatih. Anak juga tidak hafal lafalnya. Tapi di antara pahalanya, barang saya baca salat ini seperti hafal hatam Quran enam kali atau tujuh kali. Subhanallah. <laughs> Kemudian di, apa masuk surga dan macam-macam. Yang, yang hatam Quran sekali penuh saja tidak tidak diberi pahala seperti itu. Ini gara-gara baca satu solawat yang merupakan solawat khususnya toreko ini dikatakan seperti telah menghatam Quran berapa kali? <laughs> Enam kali atau tujuh kali. Sekarang Sulit tadi salawat yang luatan fariju bihil kurab. Ini repot. Tergantung maknanya seperti apa. Kita khawatir dipahami bahwasanya Nabi bisa menghilangkan kesulitan. Kalau Nabi bisa menghilangkan kesulitan, nggak benar. Bisa Allah ibarik. Allah ibarik. Allah ibarik. Hah? Jazakallah Allah ibarik. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, ya Ashraful mursalin, nabi yang paling mulia, sayyidu waladi Adam adalah pimpinan penghulu seluruh umat manusia pada hari kiamat sebagaimana kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah penghulu pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Akan beliau tetap sebagai manusia, tidak bisa menghilangkan kesulitan dan kemudaratan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakanlah, aku tidak bisa menguasai untuk diriku kemudaratan atau ya kebaikan. Rasulullah tidak bisa dan Allah perintahkan dia untuk kabarkan kepada umatnya. Dalam ayat yang lain Allah ulang-ulang ayat seperti ini dalam Al-Qur'an. Dalam surat Yunus juga Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'a." Katakanlah aku tidak bisa yang mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan aku tidak bisa mendatangkan kemudaratan pada diriku. Buktinya Nabi tatkala dalam perang Uhud, beliau celaka. Ya, dalam perang Uhud kemudian terluka. Sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah beliau luka, wa kusirat rubaiyatuhu, gigi beliau, gigi beliau pecah sampai ada dua gelang besi yang masuk di pipi beliau. Ya, beliau, beliau terluka tatkala itu. Oleh karenanya kemudian kalau kita mengatakan wa tanfariju bihil kurab dengan sebab Nabi, dengan Nabi, dengan Muhammad maka akan hilang kesulitan-kesulitan. Nah, ini repot ini kalimat yang kita khawatirkan mengandung sesuatu yang tidak syar'i. Oleh karena tatkala para sahabat dalam perang Hunain Ya, tatkala mereka berperang dengan jumlah 212 ribu orang melawan kabilah Hawazin yang jumlahnya sekitar 4 ribu orang. Biasanya kaum muslimin cuma 2 ribu orang sudah ngalahin ribuan orang. 300 orang ngalahin 1000 orang. Demikian kaum muslimin dalam tatkala berperang. Apalagi sekarang jumlahnya 12 ribu orang. 10 ribu orang dari yang datang dari eh, Madinah ke Mekah tatkala Fatu Makkah ditambah dengan 2 ribu orang yang baru masuk Islam. Kemudian ingin menyerang kabilah Hawazin yang cuma 4 ribu orang. Di dalam pasukan tersebut ada Nabi SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, para sahabat yang luar biasa. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang nyeletuk, Lannu glabal yauma an killah." Hari ini kita tidak akan kalah karena kita banyak jumlahnya. Ternyata syaqqa ke ala Nabi Rasulullah SAW merasa berat kali itu ucapan seperti itu. Padahal ada Nabi di situ. Sehingga di awal peperangan mereka kalah. Kata Allah Subhanahu wa taala Allah badikan dalam Al-Qur'an, لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلا تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kamilah yang telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Namun tatkala perang Hunain, kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak dan tidak bisa memberikan faedah sama sekali pada kalian. Bahkan kalian merasa sempit dengan dunia, pada luas kalian merasa sempit. Summa walaitu mudibirin, kemudian kalian mundur, lari. Bayangkan itu ada nabi dari situ. Oleh karenanya, tatkala kita mengucapkan kalimat karya kita sendiri, harus ditimbang dengan syari. Banyak para ulama yang buat solawat-solawat tatkala di awal buku mereka, di ceramah-ceramah mereka, tetapi berusaha jangan sampai mengandung kalimat-kalimat yang mengandung pemahaman yang salah. Seperti tadi, watan fariju bihil kurab. Saya ingin tanya sebenarnya yang yang sering baca solawat ini apa maksudnya? Watan fariju bihil kurab. Kalau maksudnya kesulitan-kesulitan bisa hilang dengan Nabi, Nabi apa yang dia lakukan? Sekarang sudah meninggal dunia. Kecuali kalau Nabi masih hidup, dengan sebab dia berdoa bisa hilang kesulitan, ini benar. Kalau salawat ini diucapkan tatkala Nabi masih hidup, mungkin kita bilang ada makna yang denotasinya, makna baiknya. Karena dengan doa Nabi bisa hilang kesulitan, benar. Tetapi kalau sekarang kita ucapkan, kesulitan-kesulitan kita sekarang bisa hilang dengan Muhammad, maksudnya apa? Kalau maksudnya dengan menjalankan sunnah Muhammad, benar. Oleh karenanya kita bilang, salawat yang seperti yang masih muhtamil, masih mengandung makna konotasi dan denotasi lebih baik kita tinggalkan. Kita ambil salawat Nabi yang benar, yang diajarkan oleh Nabi, salawat terbaik. Ya. Memang tidak ada janji-janji ya khusus spesial kalau salawatnya seperti ini akan mendatangkan rezeki sekian sekian nah, memang tidak ada tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Ustadz, uh, eh, bagaimana dengan uh, orang yang berziarah ke makam, mak, ke makam para wali atau orang-orang soleh, di situ dia berang, ber, dia berkeyakinan bahwa tempat itu adalah mengandung berkah dan di tempat itu pula dia mengadakan tahlilan, tahlilan dan berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada uh, orang saleh tersebut. Ini apakah mengapa apakah kesi, mengandung kesirikan atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Uh, berziarah kepada makam-makam orang soleh itu bagus. Rasulullah SAW menyuruh kita berziarah ke syuhada Uhud, mendoakan mereka, terutama orang yang punya jasa kita doakan mereka. Tetapi kalau kemudian harus bersafar ini jadi masalah. Karena Rasulullah SAW mengatakan la tusyaddur rihal illa ala thalathat illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar mengambil perjalanan jauh dalam rangka untuk mencari berkah kecuali tiga tempat. Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Tapi kalau misalnya kita suatu saat misalnya ke suatu kota lagi bersafar, kemudian tiba-tiba di situ kita lewat bukan sengaja untuk ke situ, tapi memang kita lewatin kuburan tersebut tidak apa kita ke sana kemudian kita ziarah, kita mendoakannya. Sebagaimana kita mendoakan kubur, eh, syuhada Uhud. Kita katakan syuhada Uhud ya, yang meninggal di zaman Nabi seperti Ja'far demikian juga para mujahidin di zaman Nabi SAW seperti Ja'far bin Abi Thalib tentunya lebih mulia daripada wali-wali yang ada sekarang ya. Mereka jelas berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tapi pun tatkala kita ke kuburan mereka, kita tidak minta kepada mereka. Ya, tidak meyakini bahwasanya pasir mereka itu ada keberkahan. Ya, ini tidak pernah dikerjakan oleh para salafus soleh. Oleh karenanya kalau kita ke kuburan orang-orang soleh dalam rangka mendoakan mereka, ya, tidak meyakini ada keberkahan khusus di situ, maka tidak mengapa. Jadi masalah kalau ada keyakinan-keyakinan yang yang lain. Wallahu alam bisawab. Ini pertanyaan bagaimana hukumnya jika seorang sudah niat ihram tapi di pemondokan Mekah menutup kepalanya separoh. apakah ada dendanya? Menutup kepala ini kalau disengaja ya, kalau disengaja maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada denda khusus. Tetapi kalau dia tidak sengaja maka tidak mengapa. Namanya orang tidak sengaja. Mungkin tatkala lagi di bis, kemudian kedinginan kemudian dia tutup apa? uh, ihramnya kepada kepalanya, nutup kepalanya tidak sengaja, maka kalau dia ingat segera dia dia buka dan ini tidak tidak jadi masalah. Tapi kalau sengaja berdosa, sengaja berdosa cukup istighfar. Tapi saya rasa yang bertanya ini tidak tidak sengaja atau lupa. Kalau sengaja tidak sengaja atau lupa maka tidak jadi masalah. Tinggal lanjutkan saja <clears throat> ihramnya dan tidak ada denda apa-apa. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan. <clears throat> Ya, silakan. <clears throat> Ya, cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Oh, wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, eh kebetulan mbah saya tuh uh, masih melakukan 100 hari, 70 hari gitu, 1000 hari gitu. Tapi kalau saya selama ini mengaji, Rasulullah SAW tuh tidak mengajarkan. Terus baiknya kita bagaimana supaya tetap jadi cucu yang soleh gitu kita ya, ya, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua kita, kepada mbah kita yang sudah meninggal dunia, kita lakukan hal-hal yang jelas-jelas disyariatkan. Contohnya seperti bersodakoh untuk mereka. Ini jelas sampai. Berdoa untuk mereka sepakat ulama sampai. Bersodakoh untuk mereka sepakat sampai. Kita cari fakir miskin benar-benar miskin, kasihkan dengan niat untuk untuk mbah. Ya. Ini jelas jelas sampai sepakat ulama. Kemudian diantaranya misalnya umrohkan mengumrohkan dia atau menghajikan dia. Ini perkara-perkara yang yang jelas-jelas sampai. Adapun masalah misalnya mengirim pahala bacaan Al-Qur'an, maka khilaf di antara para ulama. Tidak bisa kita ingkari, ya. Ah, Madhab Hambali membolehkan, sementara Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai. Makanya saya kasih saran, lakukan saja yang pasti-pasti aja supaya kita keluar dari khilaf. Karena masalah misalnya mengirim pahala Al-Fatihah, mengirim pahala surat Al-Baqarah misalnya, ini ada khilaf. Saya katakan ada khilaf. Dan tidak bisa saya ingkari karena ini khilaf di antara para ulama. Madhab Hambali bilang sampai. Namun itu diterapkan di tanah air kita. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai itu yang diterapkan di sini. <laughs> diterapkan di Saudi mereka tidak ada kirim-kirim seperti itu ya. Ya, tapi padahal mereka bermadhab Hambali, tapi tatkala mereka melihat dalil mereka lebih menguatkan mendapat siapa Imam Imam Syafi'i. Oleh karena kita lakukan yang jelas-jelas saja, seperti bersedekah atas untuk umbah kita kita niatkan, berdoa, salat malam bangun kemudian berdoa untuk umbah kita, kita umrohkan, kita hajikan, kita bikin wakaf, misalnya bangun eh, apa galik sumur yang pahalanya setiap diminum oleh orang pahalanya untuk mbah kita. Kita bangun masjid kalau punya uang lebih lagi, kita bangun madrasah ya. Ya, baru kita niatkan untuk mbah kita ini semua jelas sampai dan tidak dikhilafkan oleh para ulama sama sekali. Tapi kalau kita bikin ini suatu yang baru ini jadi nanti perdebatan akhirnya uh, belum tentu sampai. Apalagi kita sewa orang. Ada orang baca Quran kita sewa ini tawar-tawaran. Tolong ngajikan buat, buat mbah saya berapa? 600 ribu 1 juta. Tawar-tawaran. Ya udah satu juta saja. Ya bacanya khatam Quran ya satu juta. Iya, bagi empat. Satu orang berapa juz ya dibagi empat. Akhirnya bacanya cepat-cepat. Terus apa yang mau sampai? Pertama dia sendiri dia tidak ikhlas. Pertama, sekarang kita kan mau kirim pahala. Kalau kirim pahala berarti harus ikhlas supaya diterima. Kan pahala tidak diterima kecuali kalau ikhlas. Dia sendiri tidak ikhlas. Dia tawar-tawaran. Kalau kurang dia marah. <laughs> Sekarang kalau dia tidak ikhlas, mana pahalanya? Kalau tidak ada pahalanya apa yang mau dikirim? Oleh karena saya bilang lebih baik kita yang jelas-jelas saja. Saya tidak mengatakan tidak boleh karena ada mazhab hambali yang boleh kan Tapi yang jelas-jelas saja lebih aman dan terjamin sampai kepada mbah kita. Allah alam bisawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.